Kita pada hari ini insya Allah akan meneruskan seperti biasa yaitu daripada pembacaan Alkitab Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mashhur Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaihi yang ini merupakan salah satu di antara pembahasan yang sangat lengkap dalam kitab tersebut terkait dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, nam dan insya Allah kita akan memulai yang dulunya kita sempat libur beberapa hari kurang lebih satu bulan dan insya Allah pada hari ini kita akan memulai pembacaan kitab tersebut. Dan kami ucapkan selamat datang pada para santri baru. Kepada santri baru baik akhwat ataupun ikhwan yang Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari ilmu, untuk tafakuh fiddin, untuk belajar agama kita. Apakah masalah akidah, masalah ibadah, ataupun masalah ahlak dan sebagainya. Tayyip, langsung saja kita membahas melihat kitab tersebut yaitu kita telah sampai pada pembahasan masalah al-hibah. Naam. Bahwasanya tentang masalah hibah ini sudah menjadi makanan keseharian di tengah-tengah kaum muslimin yang ini merupakan suatu dosa yang besar minal kabair yang harus kita waspadai yang harus kita hati-hati di dalamnya dan di sana namanya hibah ya membicarakan aibnya saudara sesama muslim tidak sebatas dengan lesan tapi terkadang kalanya juga dengan satu isyarat. Enam. Atau dengan suatu yakni peragaan dengan tubuhnya dia. Dan juga atau mungkin dengan sebuah tulisan. Nah, demikian apa yang dijelaskan oleh Syekh sebelum yang akan kita lanjutkan dan adapun kafarahnya yang tebusan daripada perbuatan hibah terlanjur sudah berbuat hibah. nam akan kita sebutkan di sini insyaallah. Kita baca wa amma kafaratul hibah fa'lam anal muktaba qad sinayatain. Adapun kafarahnya perbuatan hibah tebusan ya berbuat hibah ketahuilah bahwasanya orang yang berbuat hibah sungguh dia telah melakukan tindakan pelanggaran yakni dua pelanggaran yang dia telah lakukan ihdahuma salah satu di antara keduanya adalah alal haqqillahi taala idfala ma nahahu anhu wa kafaru wa kafaratu dzalika at-taubah wan nadam dia berbuat satu pelanggaran dengan dua pelanggaran yang pertama adalah terkait dengan haknya Allah dia melanggar haknya Allah taala Nah, kenapa? Karena dia yakni melakukan apa yang Allah larang kepadanya untuk berbuat suatu ghibah. Allah melarangnya. Nabi kita pun melarangnya. 6. Penyerupaan orang-orang yang berbuat ghibah seperti memakan. 6. yakni bangkai saudara kaum muslimin. Nah ini. Ini apa? Haknya Allah larangan Allah Ta'ala dia langgar, dia terjang. Maka kafarohnya adalah dengan taubat dan penyesalan. Ini. Jadi ketika dia melakukan hibah, dia melakukan satu dua pelanggaran. Yang pertama terkait dengan haknya Allah, yang pertama, yang kedua nanti terkait dengan yakni haknya Bani Adam. Nah, kehormatan hak sama muslim yang lainnya. Dia langgar. Ini. Kalau yang terkait dengan haknya Allah, dia melanggar larangan Allah Ta'ala, nam, ataukah dosa-dosa yang lainnya, nam, maka kafarohnya, tebusannya itu adalah yang pertama dengan taubat dan penyesalan. Ini kata beliau. Jadi at-taubah wan nadam. Terkait dengan haknya Allah, nam dia melakukan satu larangan Allah taala yakni hibah jangan berbuat hibah ternyata dia berbuat hibah maka tebusannya adalah dia bertobat dan menyesal. Demikian. Dan dikatakan menyesal memang ya ini suatu bukti seorang muslim apapun yang ia lakukan dari perbuatan suatu dosa tak kala dia enggak ada penyesalan mungkin dia mengaku bertobat mungkin dia mengaku bertobat dari minum homer dia mengaku bertobat dari perbuatan zina dia mengaku bertobat nggak mau berbuat ini dan itu dan sebagainya ternyata dalam hatinya dia nggak ada rasa penyesalan. Maka ini menunjukkan dalil alaihi menunjukkan dalil bukti dia bahwasanya dia masih ridho dengan perbuatan maksiat tersebut dan dia israr alaihi. Dia akan terus-menerus di atasnya dalam perbuatan maksiat tersebut. Apapun dosanya ketika dia nggak ada penyesalan dalam hatinya apakah judi ya ataukah zina ataukah mencuri dan sebagainya dia aku tobat tapi hatinya enggak menyesal maka ini belum dikatakan sebagai orang yang bertobat sehingga dalam hadisnya dalam musnad Imam Ahmad disahihkan oleh Ahmad Syakir dan juga al Bani dalam Sahihul Jami nam beliau bersabda min hadis Ibnu Mas'ud an nadamu taubatun ini an-nadamu tobatun. Menyesal. Sifat menyesalan dalam hatinya itu adalah menunjukkan benarnya taubat seseorang muslim ketika dia berbuat suatu kemaksiatan. Ini. Ini ketika ada rasa penyesalan. Ini dalil menunjukkan benarnya dia untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika nggak ada enggak ada penyesalan sama sekali, ini menunjukkan dalil alaihi adanya ridho, ya, adanya keridoan terhadap perbuatan tersebut. Dia belum bertobat, dia belum menyesal, dia belum bertobat. 6. Sehingga berapa ya hamba Allah Ta'ala melakukan suatu kemaksiatan ketika dia mengaku bertobat tapi karena hatinya belum menyesal terus berulang berulang berulang berulang Sampai mungkin tiga kali, empat kali, sampai sepuluh kali terulang terus. Ya karena dalam hatinya dia belum menyesal, masih condong pada perbuatan tersebut. Demikian. Ini haknya Allah Ta'ala ketika diterjang semacam muhibah, hendaklah dia bertobat enam dan menyesal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Wal jinayatu saniyah. Pelanggaran yang kedua adalah ala irdil makhluk. Fa in kanat al hibatu qad balaghat rijal ja ilaihi wastahallahu wa adhara alahu an nadama alaihi fi'lihi. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terkait dengan kehormatan makhluk. Ini ya, makhluk ini manusia, kehormatan manusia sama muslim. Lenny, ini sama muslim. <clears throat> Kalau orang kafir bagaimana? Boleh enggak? Eh, gimana orang kafir dihibai? Gimana Imam? Taib. Nah, para ulama menjelaskan boleh, ya, kata mereka orang-orang kafir memang terang-terangan kekafirannya, ya, kemaksiatannya, sehingga nggak ada kehormatan bagi mereka untuk diibai. Ini terkhusus ya terhadap kaum muslimin. Demikian. Fa'in al-hibah dan jika hibahnya itu adalah ternyata telah sampai ya kepada orang yang digibai. Enam, si A, si B, si C. Si A berbuat tiba ya kepada si B tentang si C. Menyebut, menyebutkan aibnya si C, si A menyebutkan aibnya si eh, si A menyebutkan aibnya si C kepada si B. Si C mendengarnya. Saya telah digibai. Demikian tahu keadaan perbuatan si si A. Maka kondisi seperti ini ketika dia ingin bertobat maka jaa ilaihi wastahallahu hendaklah dia datang si A datang kepadanya si A datang kepada si C nam untuk minta maaf. Nam. Ini kalau seandainya si T telah mengetahuinya, telah mendengarnya perbuatan hibah si A. Nah ini. Tapi sebaliknya ketika dia belum tahu sisa ini, ya, belum tahu dirinya dihibai, maka kata beliau cukuplah. Ya. Dia bentuk permohonan maafnya adalah dengan cara yakni doa istighfar kepadanya ini mendoakan kebaikan kepadanya akan sampai pembahasannya insya Allah ya demikian ini seandainya si saya belum mendengarnya keadaan dirinya dihibai oleh si A maka cukup bagi si A enam mendoakan kebaikan mendoakan tentang istighfar kepada orang tersebut yaitu kepada si C enam wa ataharolahu an-nadama ala fi'lihi dan dia menampakkan kepadanya orang tersebut dengan rasa penyesalan terhadap perbuatannya Nah ini, ini pernyataan si A kepada si C. Yang sudah tahu keadaan dirinya digibai oleh si A, maka dia datang padanya minta maaf dan menyatakan penyesalan yang sebenarnya, bukan penyesalan yang dibuat-buat. Betul dia menyesal, bertobat, enggak mau mengulanginya. Demikian. Waqat rawa Abu Hurairah Anin Nabi SAW anahu kola man kanas indahu matlimatun di akhihi min malin au irdin falyatihi falyastahillahu minhu qabla ayyukhad walaysa indahu dirham wala dinar fa in kanas lahu hasanah khuihda min hasanatihi wa u'tiyaha hada wa illa uhida min sayiatin hada wa alqa alaihi sungguh telah datang sebuah hadis ya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda mangkanas indahu matlimatun barang siapa yang di sisinya dia melakukan satu perbuatan satu kedoliman terhadap saudaranya dari sebuah harta dia mengambil hartanya atau kehormatannya dia menjatuhkan kehormatannya berbuat hibah enam menjelek-jelekan saudaranya falyatihi maka datanglah nam kepadanya dia datang hendaklah dia minta maaf kepadanya sebelum dia nam diberi ikop nanti di hari kiamat yang di sana nggak ada dirham nggak ada dinar untuk membayarnya nam kalau di dunia masih bisa kesempatan kita bayar ya dengan bentuk harta ketika kita mengambil harta orang lain kita bayar dengan harta. Enam, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan belum membayarnya. Enam, maka hendaklah kita untuk mendatanginya terkait dengan masalah harta dikembalikan terkait dengan masalah kehormatan hendaklah dia minta minta maaf. Ini. Fainka kana hasanah dan jika dia mempunyai kebaikan. Enam, akan diambil kebaikannya fautiyaha yang diberikan kepada orang tersebut ini hada wa illa dan kalau dia tidak mempunyai kebaikan maka akan diambil dari kejelekan-kejelekan orang yang dihibai kemudian akan dilemparkan kepada orang yang berbuat hibah. Nah, ini. Ini dalam hadis ini menerangkan kepada kita semuanya ayo al ikhwah jadi hendaklah kita pandai-pandai untuk ya sering banyak minta maaf pada saudara kita sama muslim, tak kalah berbuat satu kesalahan, apakah terkait dengan masalah harta kita kembalikan ataukah terkait dengan masalah kehormatan kita minta maaf. Nah, kalau jangan sampai kita belum sempat kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan berbuat satu kedoliman mengambil hartanya menjatuhkan kehormatan sesama muslim, belum sempat kita minta maaf, nanti keadaan orang ini, nanti keadaan kita, bila min dalik. Kita punya kebaikan, kita punya kebaikan yang banyak, apakah puasa, apakah sholat dan sebagainya, ternyata kebaikan kita hilang. Diberikan kepada orang yang terdolimi. Itu kalau punya kebaikan di antara kita. Terus bagaimana seandainya kalau nggak punya kebaikan? habis kebaikan kita untuk membayarnya, maka nasib sial berikutnya adalah ternyata kejelekan orang yang terdolimi, yang digibai, diambil kejelekannya, diambil dosanya, kemudian dilemparkan kepada orang yang berbuat satu kedoliman tersebut, yang berbuat hibah. Demikian. Ini makna hadis tersebut. Wa in kanat al-hibatu lam tablagh ar-rajula. Dan jika hibah tersebut ya belum sampai kepada orangnya, si saya belum mendengarnya, dirinya digibai dia nggak tahu keadaan dirinya, digibai oleh temannya si A dan si B. Maka jala makana istihlalihi al istighfaru lahu li'alla yuhbiruhu bima lam ya'lamuhu fayuhiru sadruhu maka dia menjadikan bentuk permohonan maafnya yaitu dengan al istighfar kepadanya. Ya, bentuk maafnya dia kepada si C. Enam, maka dia yakni berdoa ampunan kepada orang tersebut. Leni. Nah Jadi bukan dengan bentuk ucapan maaf langsung datang kepadanya. Ini kalau belum tahu keadaan. Berbeda ya. Kenapa kalau demikian keadaannya dia cukup dengan istighfar kepadanya, mendoakan kebaikan kepadanya? Karena seandainya kalau dia apa belum tahu keadaannya dihibai, kemudian dia malah minta maaf langsung berhadapan dengan orangnya. Sid saya maaf ya. Kemarin saya berbuat tiba tentang diri engkau. Saya katakan kamu demikian demikian demikian. Bagaimana? Tentunya yang terjadi apa? Sebaliknya. C akan menambah geram. C akan menambah marah. Nah ini. Demikian keadaannya yang akan terjadi kalau dia minta maaf, saya berbuat demikian, demikian, demikian, demikian. Dia akan C akan tambah geram, akan marah. Berbeda dengan ketika dia cukup doa kebaikan kepadanya, doa maghfirah kepadanya. Karena dia belum tahu dirinya dihibai oleh si A dan si B. Nah ini, sehingga diarahkan di sini bentuk maafnya dia adalah mendoakan kebaikan, mendoakan istighfar kepada orang tersebut yaitu kepada si C. Li'alla yuhbiruhu agar supaya tidak mengabarkan kepadanya dengan apa-apa yang tidak diketahuinya. Ini menyebabkan akan dadanya akan semakin lapang. Orang tersebut si C akan lapang terjaga dengan si A tetap terjaga tentang persaudaraan sama muslim. Ini karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dikasih tahu, jadi renggang urusannya akan menjadi tambah benci kepada orang tersebut. Taib. Waktu warada fil hadis kafaratu maniktabta Antas takfirolahu Dan tebusan orang yang berbuat hibah, yang kau hibai adalah yakni engkau tastaghfir, engkau memohon perampunan kepada orang tersebut. Tapi ya di sini ya enam hadis yang maudhu sebutkan dalam dhaiful jami dan juga silsilah hadis sahih dhaifah. Enam ini hadis yang dhaif. Jadi sandaran kita bukan hadis ini penjelasan kita yakni keterangan para ulama bagaimana apa yakni solusi ketika telah berbuat tiba bagaimana tobatnya. Waqat qala Mujahid dan berkata Mujahid kafaratu aklika lahma ahika antusniya alaihi wa tad'u lahu bi khairin wa kadzalika in kana qad mata tebusan engkau memakan daging saudara kalian artinya engkau berbuat hibah, itu adalah antusnia alaihi engkau puji orang tersebut dan engkau mendoakan kepadanya suatu kebaikan ini ini tebusan dosa orang yang makan dagingnya saudaranya sama muslim berbuat hibah. Ini tasbih, penyerupaan, ya. Penyerupaan tentang yakni perbuatan dosa ghibah bagikan memakan daging saudaranya sama muslim. Maka cara tobatnya adalah engkau memuji orang tersebut dan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Wa kadzalika in kana qad mata dan demikian juga keadaannya ketika sudah meninggal dunia. 6 orangnya telah meninggal dunia qadarullah ya dia berbuat ghibah kemudian dia mati meninggal dunia maka dia doa kebaikan kepada orang tersebut <clears throat> Taib. Demikian yang bisa kita baca insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab ilahuna tafadhalu habdakumullah.